dan istrinya tak mampu bekerja. Mereka makan sekali sehari. Hasil menanam ubi. Cangkul-cangkulnya belakang rumah cucuk batang ubi. Eh, itulah yang dimakan. Pak Dayat sampai tak mengenakan baju karena hanya memiliki beberapa helai saja. Mereka memiliki empat orang anak, tapi tak ada yang mengurus mereka. Mereka tak punya rumah, hingga harus menumpang di rumah salah seorang dermawan. Ibu balik dari sini, buka itu lemari, ambil baju-baju itu, antarkan ke sekretariat Riau bersedekah. Untuk apa baju sampai tiga lemari? Ustadz Somad kan setiap pergi daerah banyak dapat sarung cap Mor TV One memang beda <laughs> jadi waktu saya ceramah datanglah seorang Ustadz Somad kasihlah Mor tuh untuk apalah di mari Ustadz banyak-banyak hmm, emosi saya dituduhnya saya menumpuk kain Wadi Wadimor Rasa mau saya bawa dia ke lemari saya mau saya buka. Dalam lemari saya itu kain tak lebih dari empat. Jadi yang berbuntal-buntal dikasih Wadimor tak pernah sampai ke rumah. Asalkan dapat bagi habis, bagi habis, tak pernah. habis. Baju-baju, baju koko, baju gamis, baju ni habis tak pernah. Untuk apa simpan? Untuk apa simpan? Mau bawa mati. Bukan dibawa mati. Peci tinggal, baju tinggal, sana tinggal. Tapi jangan pula dibagi semua sampai awak tak ada. Tinggalkanlah agak empat potong, agak lima potong. Ini simpan. Kalau dipeturutkan hawa nafsu nih bu, Ustadz udah tiga kali nyebut ibu ya. Ibu, kenapa ibu? Ibu nih yang suka menumpuk-numpuk. Bapak tuh ikut aja. non dia takut. Ikatan laki takut bini. Maka jangan banyak-banyak. Balik dari sini langsung. Jangan sarapan dulu. Karena kalau udah sarapan hilang kaji tadi. Begitu balik, buka, masukkan, bagi, kasih. Dan simpan banyak-banyak. Tak ada gunanya simpan. Kita mati tinggal itu semua. Dicampakkan anak itu sungai siap. Habis. Lebih baik kita sedekahkan. Begitu datang tim dari Riau bersedekah. Sebentar ya nak. Ini tim nanti anak-anak muda ini. Bu, kabarnya ibu banyak pakaian bapak. Ya, tunggu sebentar ya. Setengah jam anak muda tu menunggu ibu tu membungkus. Disangka banyak kain. Rupanya memilih mano yang paling lusuh. antumidu fi ada orang-orang yang bersedekah kalau dia mencari pakaian antumidu fi biji matanya pun ditutupkannya saking tak sanggup menengok kain itu. dia pun tak mau nengok kain itu Itulah dibagikannya kepada orang lain. Kalau kau kasih baju, kasihlah yang paling bagus, yang paling berkualitas, yang paling kau suka. Itu yang kau kasih. Itulah yang diterima Allah. Lan birra. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tumfiku mimma tuhibbun. Sampai yang kau kasih itu yang paling kau suka. Kasihkan baju ke Pak Dayat, kasihkan kain, kasihkan selop sepatu. Ini orang-orang kaya ini ada satu lemari khusus isinya sepatu. Sepatu yang paling banyak di dunia ini punya bini presiden Filipina. Imelda Marcos. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal sepatu-sepatu. Nah, bapak-bapak balik dari sini, tinggalkan sepatu gak dua biji. Yang lain tuh bagikan. Kasih ke bapak. Nanti kita akan cari lagi siapa-siapa yang perlu sepatu, baju. Terus. Ibu Tarisma, nenek tua, tuna netra, Tak bisa menengok. Gelap dunia ini. Susah. Makanan hanya mantu uluran tangan. Kita kan sudah ada basnas Pak Ustaz. Kita kan sudah ada badan amil zakat infak Sodako. Terlalu banyak caci maki sumpah serapah. Pernah Bapak Ibu dengar saya ceramah mencaci maki basnas menyumpah serapah badan wakaf itu ini tak pernah. Karena kalau sudah cerita mencaci maki, sumpah serapah, kenapa ini tak dikasih, kenapa ini tak ada, kenapa ini tak ada, kenapa berkelahi kita. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki gelap. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa pemadam belir? Kenapa tak beli diesel? Kenapa tak ada solar? Kenapa? Kenapa tak kita nyalakan lilin-lilin sehingga gelap itu hilang? Bapak nyalakan lilin, ibu hidupkan lampu. Jangan terlalu banyak mencaci maki kegelapan sehingga kita makin gelap. Orang kalau sudah menengok gelap, pasti napasnya sesak, betul? Makanya anak kecil, anak bayi tak boleh mati lampu. Siapa yang baru punya anak, yang baru menikah, ada anak, tak boleh mati lampu. Kalau mati lampu, napas anak sesak. Orang tua pun sesak. Begitulah keadaan kita ini sekarang. Mati lampu. Tapi saya takut juga nyebut mati lampu ini. Beberapa tempat saya sebut mati lampu, mati betulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita subuh ini bukan membicarakan mati lampu, kita membahas menyalakan li, lilin. Pak Ustadz, terlalu kecil kalau lilin, kami obor, mantap. Siapa yang ngasih 100 juta, itu obor. 200 juta, lampu strongkeng. 2000 perak, lilin. Bersama tiga cucunya. Ikoh, makko, tiga cucunya yatim piatu, tak ada ayahnya, tak ada amaknya. Putus sekolah karena tak ada duit. Nek Tarisma tinggal di rumah sewa di Jalan Taman Karya, Perumahan Tuah Karya, Panam, Pekanbaru. Saya terus terang kata jemaah, kalau mendengar ceramah Ustaz Somad dulu saya suka, tenang hati saya. Waktu di Akramun Nas, pindah ke Al-Falah, pindah ke Anur. Tapi belakangan ini asal dia ceramah pasti minta duit. Awal-awal dia mulai minta duit nih waktu pergi ke Talang. Balik dari Talang minta duit. Ah, ini sekarang minta duit juga lagi. Dulu kita sudah ngaji udah. Ngaji masalah iman. Iman itu apa? antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lamil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi ngaji masalah Islam Islam itu apa syahadat salat zakat puasa haji masalah ihsan ihsan itu apa anta abudallaha ka annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa innahu yaraka khatam selesai sekarang kita mulai action ada Ustadz Sihab namanya di Solo Kata Ustaz Syihab, Ustaz Somad, saya kalau ngisi pengajian di masjid, saya patok dua tahun. dua tahun tak ada action, tutup, mubazir, tak ada gunanya. Actionnya apa? Bangun MDA, bangun panti yatim, buatkan sedekah berkala, bayarkan uang sekolah, bagus. Melalui lembaga ini, bagus. Saya tak mau melalui lembaga Pak Ustaz, langsung ke MDA, bagus. Ini MDA. Datangi kepala MDA, tanya dia. Berapa kursi yang patah? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Jumpai Pak Kepala MDA. Pak Kepala MDA, ini hari Sabtu libur. Berapa data? Saya minta. Bapak mau bantu? Enggak, menanya aja. Tolonglah. Nah, tapi Bapak Ibu tak usah lagi tanya-tanya karena data sudah disiapkan oleh tim Riau bersedekah. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, jangan tersinggung ya. Ya. Ustadz sebagai apa di sini? Saya sebagai penasehat. Berapa pula gaji Pak Ustadz sebagai penasehat ini? Saya sebagai tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Diangkat. Tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Nama Abdul Somad. SK gubernur. Sudah berapa tahun saya jadi dewan pakar di masjid itu. Sampai sekarang duit gajinya tak pernah saya ambil. Eh ria Ustaz nih. Saya mau jangan ada fitnah di antara kita. Jangan nanti ah dia kan dewan pakar di Anur tuh karena digaji. Ini nanti gini. Di, di uh, suku Talang itu kan dia ngambil duit. Sampai sekarang tidak Dewan Pakar An-Nur itu berapa? Tak tahu tak pernah saya buka. Tapi saya rasa-rasa tipis. <laughs> Aku tak saya ambil. Ini perlu kita, nah, jangan nanti Ustaz, kami ikut ke Talang ya. Kami ikut. Banyak yang mau ikut ke Talang. Saya bilang silakan mau ikut ke Talang, tapi bensin beli sendiri, tidur nanti di atas tenda, lalu kemudian kena nyamuk, ke sana tujuh jam dan tidak ada honor. Gimana? Mau ikut? Uh, nanti lebih. Kunjungan tim Riau Bersedekah ke rumah nenek Tarisma. Lanjut. Nenek penjual mangga. Nenek ini tinggal sendiri di Panam. Kerja menjual mangga. Makanan, ada orang beli, makan. Tak ada orang beli, dia tak makan. Bapak ibu sangka dosa itu berzina. Dosa itu minum khamar. Dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa. Jadi dosa ini pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VVIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya dia. Jangan kita berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga. Enak aja. Ini kenapa mereka ada Pak Ustadz? Ini ujian. Ujian anak sakit sabar, ujian mati bini sabar, ujian laki dilarikan pelakor sabar. Tapi ini menengah orang susah, kita harus berbagi pagi ini selama ini tak tahu tapi setelah pengajian subuh ini menjadi tahu banyak yang nyesal datang subuh ini kan hmm, kok tahu gini bagus kita tahu usah nengok tadi Pak Ustaz Bu Upi suami sudah meninggal dunia sengaja dicarikan gambar janda yang tua-tua kalau yang muda udah banyak yang ngurus namanya IGGI IGGI itu singkatan dari IGGI, IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Janda yang hidup dengan enam orang anak yatim bekerja sebagai buruh laundry penghasilan 30 ribu per hari menggosok dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 30 ribu lah dapat dia bayangkan itu bayangkan Bapak Ibu menyewa rumah kurang layak di Jalan Suakarya, Panam. Cuman tim survei ini yang Panam dekat-dekat rumah saya aja belanja Carilah agak-agak jauh sikit. La ilaha illallah. Menyindir nampaknya tim. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Terharu beliau. Ah, balik yang tadi. Terharu beliau ketika mendapat bantuan dana. Meleleh air matanya, Bu. Meleleh air matanya, setetes air mata itulah yang menurunkan rahmat dan barokah Perempuan WTS, PSK, perempuan tak baik. Anjing. Janganlah sebut kuat-kuat puasa, anjing sepatu tempat kaki busuk bau. Tiga-tiga ini ada yang elok, tak ada elok kan? Tiga-tiga. Perempuan PSK tak baik. Anjing tak baik. Sepatu tempat kaki tak baik. Turun rahmat Allah. Hadis Sahih Bukhari tentang seorang PSK mengambil air dalam sumur pakai sepatu bot dituangkannya ke mulut anjing dan anjing itu minum diampunkan Allah dosanya gara-gara apa Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah ada turun rahmat Allah. Menangis ibu itu meleleh air matanya. Disitulah turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu bukan susah. Tapi jangan gara-gara udah bersedekah tak sembahyang ke masjid lagi. Bapak tak ke masjid. Rahmat Allah sudah turun. Ngomong apa? Sholat sudah ini kita sedang mengkaji level nih Level bawah sholat berjamaah Zikir Etikap Ini kita udah khatam udah Bertahun-tahun udah dengan dokter Mustafa Umar Dengan dokter Mardi Muhammad Saleh Dengan dokter Zulhendri Rais Ini sekarang ngaji kita ini agak tinggi sedikit mulai mengasah ketajaman sosial, menengok orang susah, berbagi. Ibu, bapak balik dari sini. Ambil jilbab, ambil baju koko, ambil sepatu-sepatu, antarkan ke sekretariat. Saya tahu bapak ibu sudah tak sabar di mana alamatnya. Nantikan layar berikut ini. Lanjut. Hmm. Menangis ibu itu memeluk anggota tim Riau bersedekah meleleh air matanya di peluknya Itu matahari terbit. Namanya syuruk. 15 menit setelah syuruk baru kita boleh sholat sunat isyraq. Hebat masjid Nurul Huda ini. Asal terbit matahari berbunyi dia. Hebat. Berapa harga jam itu? Di masjid saya kecil aja, 5 juta. Itu paling tidak 20 juta. Bukan mubazir, bagus. Siapa yang bersedekah itu pahalanya mengalir. Tapi bersedekah ini penting juga. Nah, itu selesai sudah itu dah. Masjid Nurul Udah ini sudah selesai. Tapi kabarnya mau pembangunan masjid besar nanti. Ini masjid mau dibosarkan. Bagi orang yang semangat jihadnya mendengar berita dari Pak Dr. Marjan Nusta, Masjid Nurul Huda mau dibesarkan. Siapa? Saya kasih semen, saya kasih tanah, saya kasih. Begitu. Tapi bagi orang yang pelit mendengar, ini masjid ini mau kita besarkan nih. Apa <laughs> Umat darah tinggi ya. Mudah-mudahan orang-orang gini ini cepat mati aja. lah. <laughs> tak ada gunanya dia menyemak-nyemak pekan barunya ya. Putra sulung Bu Upi kerja tukang parkir. Setelah pulang sekolah, adalah ah, parkir dapatlah seribu, dua ribu, ah, dapat. Sedangkan yang bungsu masih lagi balita di bawah lima tahun. Sekolah tetap sekolah, balik sekolah. Makanya bapak ibu kalau ngasih parkir tuh janganlah ribu perak, lebihkan sikit. Tengok anak-anak, susah. Tengok, tengok oh, ini. Kau tanya, tanya dia. Kenapa mau parkir? Kenapa parkir? Untuk beli lem kambingnya. Untuk parkir. Untuk mabuk kalian ya. Untuk minum-minum ya. Pak, ayah susah di sekolah, Pak. Ini untuk bantu. Ah, alhamdulillah Pak Ustaz. Dulu saya ngasih 2000. Sejak saya Ustaz kasih tahu, saya lebihkan. Berapa? 2500. <laughs> nampak betul pelit kasihlah agak lima ribu. Kadang duit tuh berserak-serak di rumah. Apa gunanya? Balik dari sini, ambil itu duit receh-receh yang ada di atas kulkas dan selit-selit di dekat pintu. Ambil, kumpulkan semua, kumpulkan, bawa, kumpulkan, nah, antarkan. Ha. Tapi ngantarnya itu memang ngasih sedekah. Ada juga orang ini ambil marah. Ini hmm, hmm. Lanjut. Ibu Sumarni, janda dengan lima orang anak, buruh cuci. Dua anaknya di kampung tak sekolah. Datangi dia, tanya, ibu kerja apa? Saya buruh cuci. Cuci pakai tangan, manual. Satu rumah berapa? Satu pagi, rumah sini, rumah sini, rumah sini. Satu hari itu lima rumah. Datangi dia, kasih dia duit lima juta. Bu, ini lima juta. Kalau tak sanggup, kami nanti membelikan. Belikan dia mesin cuci. Yang mahal, yang bagus tuh. Sekali potik Maka ringanlah dia. Lalu kemudian setrikanya pula mahal. Bisalah dia membuka laundry kecil-kecilan dia mencuci, anaknya menyetrika, bulan ini dia meminta-minta, bulan depan dia sudah bisa berbagi. Sembayang dia, berdoa dia. Ya Allah, orang yang mengasihi mesin ini, yang mengasihi mesin ini, yang mengasihi setrika ini, sehatkanlah dia. Melalui lidah dia itulah rahmat itu turun. Apa kata orang Melayu? Menumpang tu, tua. Menumpang tua. Saya kalau mengharapkan doa saya, udah lama saya mati. Banyak jamaah nengok saya, wah ini ustaz ini nampaknya dua Jumat lagi gur. Tak mati-mati. Datang sekda pelelawan mengasih saya jadwal ceramah dari mulai tepi Sungai Kampar sampai ke Kuala Kampar singgah sini, singgah sini, singgah sini, singgah sini. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. Enam titik sehari, tujuh hari. Enam kali tujuh, empat puluh dua titik. Tuntas. Apa kata Pak Sekda sama Pak Zardewan? Sanggup tak Buya? Enam empat puluh dua titik. Awak cuba dulu Pak. Kalau sakit, bonti. Kalau idui, lanjut tak mati-mati. Siapa itu? Doa jamaah. Berapa banyak jamaah di Pekanbaru ini mendoakan saya. Dulu. Sekarang karena beberapa kali saya tak datang, berhenti mereka mendoakan. Dulu mereka doakan. Ya Allah, saya akan Ustaz Somad, bisa dia datang subuh Sabtu ke An-Nur, Ya Allah. Sekarang, hmm, bawa undang pun dia tak datang, mati-matilah di sini. Lanjut. Tim Riau Bos. ini tim ini selfie aja dari tadi ini. Lanjut lagi. Lanjut. Ibu salah satu warga Jalan Bina Karya bekerja sebagai pemulung, memiliki panam lagi. Dua orang anak kita punya tim setiap kecamatan. Jadi rupanya tim ini dia bergerak dari Panam dulu panam nanti baru nanti baru dia ke Tenayan Raya baru dan memang Panam itulah berkah itu di Panam coba Bapak Ibu bandingkan antara Kulim Tenayan Raya dengan Rumbai dengan Panam mana yang paling berkah Panam saya tanya developer-developer, kenapa kalian banyak buat rumah di Panam? Panam itu airnya bagus Pak Ustaz. Kalau di Kulim air, saya bicara ini fakta. Tempat yang paling ramai sekarang mengalahkan Sudirman adalah Panam. Betul kan? Itu maka diawali survei dari Panam. Coba diawali mereka survei dari Simpang Bingung. Tak jelas kemana. Nah, itulah pentingnya langkah awal itu berawal dari panah. Insya Allah kita nyari-nyarikan dalil itu sebentar. Ya. Lanjut. Tim Riau bersedekah mengunjungi ibu pemulung di kediamannya menyerahkan bantuan. Terus. Ah, ini dia. Food for duafa. Food, ah, food itu artinya kaki. Kalau pakai T, kalau pakai D makanan. Itu maka dibuat gambarnya garpu sama sendok. FFD, Food for Du'afa. Pekanbaru chapter. Nah, ini pentingnya makanan. Kita bersedekah makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ulang tahun, nah, nih. Ulang tahun katanya tak boleh Pak Ustaz bersyukur atas kelahiran anak, nanti belikan nasi. Bawa ke panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Takdir Ilahi, panti asuhan Pajar Harapan, panti asuhan macam-macam. Bawa. Nak, ayo kita ke panti ya nak Membawa anak ulang tahun ke mall Ke danau Ke bukit Belikan gadget Belikan motor Nanti terbentuk dalam kepalanya kalau jalan-jalan berarti sayang, kalau tak jalan-jalan berarti tak. Kalau ada mobil, ada gadget, ada motor berarti sayang. Kalau tak ada hadiah berarti tak. Yang membentuk otaknya kita robah bawa ke dia food for duafa kasih sama dia duit nih duit 100 ribu beli nasi bungkus kita bawa kemana kita mah ke panti panti ini tempat apa tempat anak yatim. Anak yatim itu siapa, Ma? Ayahnya mati. Kau pun kalau macam-macam mati juga ya. Insya Allah balik dari situ dia lebih sayang sama ibu. Kenapa? Karena dia tahu rasanya kalau tak ada. Nanti kalau tak ada, cerita dia sama kawan-kawannya. Nanti kalau mama tak ada, ayah tak ada, kita tinggal makan. Ditengoknya keadaannya, baju adik lebih cantik, baju kawan. Adik ada tempat sayang, dia tak ada. Lebih sayang dia. Jangan ajarkan anak-anak kita konsumtif. Sesuai kemampuan. Ibu mampunya berapa? Saya mampunya lima bungkus Pak Ustaz. Ah, pergi ke Minang bau Bare Solo, ke macam-macam. Ah, belikan. Pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Yazid. Ya, berapa anak yatim di sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Keluarkan Pak Yazid. Anak saya ulang tahun. Semuanya? Enggak, tiga orang aja. Apa tiga? Apa tiga? Ibu tiga. Kamu tiga. Tiga puluh. Oh, udah bisa makan siang. Makan siang disuapnya nasi kita itu lewat di lehernya bersyukur dia alhamdulillah disitulah turun rahmat Allah rahmat Allah tuh di atas jadi juluk baru jatuh bolak balik kita menjuluknya pakai doa Rabbana tak jatuh jatuh ada cara menjatuhkannya tetes air mata janda-janda tua tetes air mata janda muda enggak tetes air mata anak yatim. Waktu makan itu meleleh air matanya menyuap. Itulah yang menurunkan rahmat Allah. Food for du'afa. Lanjut. Tim Riau Bersedekah bersama tim Food for Du'afa berbincang tentang kegiatan. Saya, Bapak Ibu dengarlah selama ini ceramah. Ada saya pakai istilah-istilah Inggris-Inggris? Ada? Tak ada. Bukan tak bisa saya bahasa Inggris tuh. Lulus saya tes CPNS 100 soal bahasa Inggris. Lulus. tak ah, betul tak tidak jawabannya. Penting lulus saya. Kan tak pandai saya bahasa Inggris. Kenapa Ustaz tak pakai istilah-istilah Inggris? Bilisani qaumihi. Pakailah bahasa simple sederhana. Di mana saya pergi anak-anak datang, "Ustaz Somad, Ustaz Somad." Sampai menangis anak itu di video, "Ustaz Somad." Jadi saya tanya lah sama dosen fakultas psikologi. Ibu dosen, ya, kenapa anak-anak ini mengejar-ngejar saya? Kata ibu dosen, Ustad memakai bahasa yang selalu mereka gunakan sehingga Ustad tidak asing di telinga mereka. Itulah pentingnya bahasa. Lalu kenapa nih pakai bahasa-bahasa Inggris ini? untuk menunjukkan bahwa tim ini terdiri dari anak-anak muda yang cerdas. Jadi jangan sangka ini timnya tuh atu. punya anak muda yang luar biasa. Mereka ini tim, maka disebut tim relawan anak-anak muda. Mereka punya motor, mereka akan datang, mereka akan cari. Lanjutkan. Food for duafa. Sudah. Tim menyediakan 250 bungkus setiap Jumat untuk kaum duafa baru. Nah, nanti ada kebetulan jadwal saya kosong, nah kita jalan sama-sama. Kita buatkan video, kita share. Sekarang belum ada lagi kosong. Hmm, nanti kalau ada jalan, makan kita sama dengan mereka, sama tim. Untuk sementara tim ini dulu. Lanjut. Tim Riau Sedekah menyediakan mobil untuk mengantar makanan sekaligus. Ada pula Bapak Ibu yang mobil banyak di rumah sampai 6 biji. Tapi yang hidup cuma dua Pak Ustaz. Jangan sedekahkan yang tak hidup. Banyak pula ongkos membetulkannya lagi. Sedekahkan. Ustaz, ini mobil ini tak berpakai. nak buatkan. Lalu nanti dibuatkan stikernya. Tim Riau bersedekah. Jangan takut mobil itu nanti dirusak dia Jawa tidak. Kami tak ada kepentingan. Kami bukan orang ormas, bukan orang partai. Jangan takut Ustaz Somad membawa ini ke politik. Tidak. Saya tidak ada urusan politik sampai sekarang. Percaya Bapak Ibu? Oh, dari bunyinya tak percaya nampak. Lanjut. Ah, tim Riau menggalang dana sama ID e Ikatan Dokter Pengacara jangan sakit hati. Petani jangan tersinggung. Kenapa dokter yang digandeng? Karena dokter ini kerjanya ringan, duitnya banyak. Tukang pakai martil bosi, satu hari 50 ribu. Dokter martilnya kete. Pukulnya lucu, 7 juta. Tukang jago malam, senter godam, batu onam. Gaji sejuta setengah. Dokter Lihat aja senter. Buka mulutnya, kata, ah 2 juta. <laughs> Itu mah kok digandeng dokter kok. Mudah-mudahan dokter-dokter yang rajin bersedekah nih cepat masuk surga. Profesi yang paling cepat masuk neraka dokter lah. Dokter-dokter pembohong penipu. Usus panjang dibilangnya pendek. Suruhnya potong. Sakit yang mestinya tak operasi suruhnya operasi. Pegang-pegangnya perut bini orang, wah ini harus sesar ini. Padahal bisa normal, neraka jahanam. Hai dokter-dokter, mau selamat gabungkan diri dengan diri Lanjut. Oh, tadi ATM beras, balik dulu. Itu ibu yang macam kulkas tuh, itu namanya ATM beras. Asal dicucukkan kartu keluar beras. Letaknya di Masjid Raudatus Solihin. Jumpai Pak Arba'mis. Harganya 39 juta saja. Asal dicucukkan keluar beras. Asal masukkan keluar beras. Saya salah petik, saya picit beberapa kali, keluar beras. Jadi fakir miskin itu tidak malu dia menampakkan mukanya. Kita kasih saja kartu, di setting tapi nama yang tak ada tak bisa keluar. Hmm. Nama tak ada situ tak bisa keluar. Keluarlah beras. Bapak ibu yang punya duit banyak beli situ. Beli itu 39 juta, letakkan di sudut masjid. Hitung berapa fakir miskin sini susah. Payah kami ngaturnya Pak Ustaz. Serahkan ke Riau bersedekah. Terus Program jangka pendek. Nah, ini yang pendek, yang dekat-dekat. Kasih makan, bayarkan uang sekolah, bayarkan sewa rumah, bantu anak yatim, ikut ujian persamaan, biaya obat gratis. Nah, ini yang pendek-pendek. Jangka panjangnya ke depan beasiswa full sampai tamat. Macam yang dibuat di Jogja. Di Jogja itu kasih beasiswa 17 tahun dari mulai SD sampai dokter spesialis. Mudah-mudahan tercapai cita-cita ini insya Allah. Tidak pun zaman kita, zaman anak-anak kita itu, ini namanya jangka panjang. Yang kedua, buat sekolah gratis. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakaf tanah di Pekanbaru, lalu berbuatlah sekolah SMP, SMA gratis Riau bersedekah. Amin. Amin. Tiga, buat rumah gratis untuk anak yatim. Empat, mobil makanan untuk duafa. Lanjut. Nah, ini nomor rekeningnya. Biasa asal nengok-nengok nomor rekening ini banyak yang balik. Nah, mulai kan? Rekening Bank BNI Syariah Riau Bersedekah 9021 21908. Hai saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kirimkan bantuan Anda ke Riau Bersedekah dimanapun orang-orang Riau berada, ataupun bukan orang Riau, akan dibagikan kepada yang mustahik, kepada Riau bersedekah, rekening bank BNI Syariah 9021 21908 9021 21908. Terus. Habis. Nah, itulah kaji kita subuh ini. Kita sholat sunat isyrok dua rakaat. Habis itu ada kabar gembira, ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Eh? Disediakan? Oh, ada disediakan. Ada disediakan. Nah, solatnya tetap khusyuk. Jangan cepat-cepat. Allah dibantai kulhu Allah senapas. Gara-gara mengajar lontong tadi. Tenang. Insya Allah rezeki musang tak akan dimakan harimau. Betul? Tapi kalau tak dapatnya tuntut saya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sebarkan informasi ini kepada seluruh orang-orang Riau dimanapun berada. Dan nanti insya Allah akan berkah melimpah kepada negeri kita.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 Allahumma anzilir rahmata wassalamata jamaah Allahumma inkana rizquna fis sama fa'anzilhu kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan ya Allah wa inkana fil ardi fa'akhrijuhu kalau masih tertanam di tanah keluarkan ya Allah wa inkana ba'idan faqarribhu kalau rezeki kami masih jauh dekatkan ke pekan baru ya Allah wa inkana mu'siran fayasirhu kalau rezeki kami masih sulit maka mudahkanlah ya Allah Allah la sahla indama ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang berinfak bersedekah di jalanmu ya Allah. Allah ja'alna ruhama fi ma bainana. Jadikan kami orang yang berkasih sayang di antara kami ya Allah. Allah akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Berikan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Untuk barang-barang untuk barang-barang bisa kirim itu alamat sepatu, baju, susu segala macam mau dikirim Ruko Riau bersedekah komplek perkantoran Sudirman depan gedung guru dekat Purna MTQ depan tuh ah cari situ ada nomor D5 atau yang dekat dari sini rumah sakit ibu dan anak Zainab Ronggowarsito ingat ibu ingat anak ingat Zainab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh